Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah kepada hambanya. Allah yang Maha Pemurah akan selalu membuka pintu pintu kebaikan untuk hamba-hambanya di tempat-tempat yang baik di hari-hari yang baik. Dan tempat yang baik adalah tempat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan hari yang baik adalah hari yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi ada dari sebagian tempat-tempat tersebut dikhususkan oleh Allah. Seperti tempat ar haramain Haram Mekah dan Haram Madinah. Dikhususkan oleh Allah dengan kemuliaan. Dan juga ada hari-hari yang dipilih oleh Allah sebagai hari-hari mulia. Seperti hari Arafah. Dan sepuluh awal Dhul Hijjah. Kalau sebut awalul hijjah sudah jelas riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi, yani min hadhil asri. Asri Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal baik melebihi daripada sebelum awal Dzul Hijjah. Ini secara umum sebelum awal Dzul Hijjah adalah mulia. Perlu kita untuk berbanyak amal-amal baik di hari-hari itu. Kemudian ada di, di antara 10 hari ini ada namanya hari Arafah. Hari Arafah disunahkan kita berpuasa. Dan 10 awal Dhul Hijjah pun disunahkan kita untuk berpuasa. Akan tapi puncaknya adalah puasa di 10. Di hari ke-9 di bulan Dhul Hijjah yang disebut sebagai hari Arafah. Maka hendaknya kita bisa berpuasa di hari tersebut. Sebab Nabi saw. Alaihi Yaum Arafah Nabi bersabda Yaum Arafah hari Arafah adalah hari ahtasibu 'ala Allah ay kafir sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Aku mengharap kepada Allah semoga Allah mengampuni orang yang berpuasa di hari Arafah, mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Ini adalah kemurahan dari Allah sebab diampuni dosa kita dengan puasa di hari Arafah. Ini adalah dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Akan tapi tentunya dengan kita menjauhi dosa-dosa besar in tajtanibu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum kita menjauhi dosa-dosa besar maka Allah akan hapus dosa-dosa kecil dan dengan melakukan ini amalan seperti puasa di Arafah Allah akan hapus dosa-dosa kita maka dari itu jangan sampai ada di antara kita yang lupa di 10 Arafah ini di 9 ah, Dhul untuk berpuasa Arafah dan juga memperbanyak amal-amal baik seperti yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala wa la ahabbu ilaihi min hadhihi al-ayyam." Fa'akthiru fiha min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmidi. Tidak ada hari yang lebih agung di hadapan Allah dan lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada hari-hari ini sepuluh awal untuk Hijjah. Maka hendaknya engkau perbanyak di hari-hari itu untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, kemudian tahlil dan tahmid. Atau yang selama ini kita sering kita sering menyebutnya dengan istilah takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini hendaknya kita perbanyak dan di sini takbir ada dua, ada takbir muqayyad, takbir mursal. Muqayyad maksudnya takbir yang dibaca setelah sholat. Dan itu dimulai dari uh, ulama berbeda pendapat. Di antaranya ulama madhab syafi'i mengatakan bahasanya dimulai daripada subuh yaumi arafata. Dari subuh hari arafah. Jadi bersama subuh hari arafah setelah kita sahur untuk puasa arafah. Maka masuk waktu subuh. Setelah sholat kita disunahkan untuk takbir muqayyad. Terikat dengan sholat. Sampai kapan? Takbir muqayyad ini nanti terus kita baca sehari di Arafah itu, di hari Arafah. Kemudian setelah itu hari tash, hari hari nyembelih korban, hari tasyrik yang pertama, kedua dan ketiga. Jumlahnya kurang lebih hanya 23 sholat. Nah, kita hendaknya memperbanyak takbir di hari Arafah itu. Dan sebagian para solihin mengumpulkan orang-orang di hari itu. Kalau orang di Mekah sana melakukan wukuf di Arafah, akan tapi orang yang di luar sana, yang di luar Mekah, bisa berkumpul untuk mengadakan tausiyah, berzikir bersama, untuk untuk untuk membaca takbir bersama. Ini adalah satu kemuliaan yang dilakukan oleh para orang-orang mulia. Maka dari itu mari kita semuanya me, apa, me, memanfaatkan. Jangan sampai kita lengah dan lupa di hari Arafah untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan lupa dibarengi dengan bersedekah, infak, kemudian kita membantu saudara, kemudian silaturahim dan seterusnya. Dan kemudian juga memperbanyak kita untuk uh, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya mari jangan lupa di antara kita untuk puasa di hari Arafah. Kemudian bagi yang punya utang ini perlu dihadirkan. Bagi yang punya utang bagaimana akan puasa sunnah di hari Arafah ini? Bagi yang punya utang maka jika utangnya adalah utang karena udur, karena sakit dan seterusnya, maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini seperti madhab Imam Ahmad bin Hambal melarang total, tidak boleh berpuasa sunnah akan tapi puasanya adalah puasa mengkodok dulu membayar utangnya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, boleh dia berpuasa sunnah biarpun dia masih utang karena membayar utangnya masih ada waktu. Maksudnya tidak alal fur, tidak spontan. Kemudian menurut matab Imam Malik, Malikiyah dan Syafi'iyah adalah boleh kita membayar utang terlebih dahulu selagi kita masih punya kewajiban mengkodok tapi hukumnya adalah makruh tapi ingat ini ada kemudahan dijelaskan oleh para ulama kita mata Imam Syafi'i hendaknya di hari itu kita berniat dengan niat sholat niat puasa fardu puasa kodok maka saat itu kita mendapatkan pahalanya puasa kodok puasa fardu sekaligus kita mendapatkan puasa sunnah arfah dan semua sunnah-sunnah seperti itu kalau kita mengkodok di hari Senin, kita mendapatkan sunnah fardu, eh, kita mendapatkan pahala fardu mengkodok sholat puasa kita, kemudian kita juga mendapatkan kesunnahan di dalam berpuasa Senin atau Kamis tersebut. Akan tapi yang tidak diperkenankan adalah kita menggabungkan niat ini sebagian ulama mengatakan jangan digabungkan niat antara sunnah dengan fardu. Akan tapi cukup kita niat fardu maka saat itu kita akan mendapatkan pahala fardu kemudian sunnah. Maka dari itu ibu-ibu yang punya utang segera diberesi mumpung kita di hari mulia Dhul Hijjah sisa waktu Dhul Hijjah 10 Dhul Hijjah ayo kita berpuasa mengkodok mengkodok mengkodok kita akan dapatkan pahala kesunahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bisa memanfaatkan waktu-waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selamat menunaikan ibadah di hari Arafah dan semoga kita dimudahkan juga untuk ziarah Makkah dan ziarah Madinah زياره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته